Sekarang kira-kira yang pahalanya banyak saat dikerjakan, yang kalau itu didapatkan dosa-dosa banyak dihapuskan. Jadi kalau yang tadi biasa ngapus satu, satu ini langsung begitu dikerjakan, wah seribu pahala datang, seribu dosa gugur. Apa saja amalan itu? Kita mulai. Saya tuh suka-suka merenung gitu bertafakur lihat-lihat ayat ya Allah Nabi Adam kesalahan dikit keluar dari surga ini saya dosa banyak, pengen masuk. Gimana caranya? Maka kita harus mencari amalan yang sekiranya dengan amalan itu akan cepat menggugurkan dosa-dosa kita. Karena yang paling bahaya adalah kita tidak mengerti berapa banyak dosa sudah dikumpulkan. Contoh, ini dosa mata aja di hari ini udah berapa banyak? Saya tanya pada antum, apa fungsi mata? Tuh, sudah salah. Mata bukan melihat, kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Elang melihat. Bahkan mata elang sering saya katakan lebih tajam dibanding mata kita. Elang tuh naik sampai ke atas, sampai ke atas tinggi lewatin gunung. Anak ayam kelihatan. Antum naik pesawat sampai ke atas, anak sendiri gak kelihatan. Gak percaya besok silahkan cek aja naik. Tapi persoalannya mata kita dihisap, mata elang enggak. Buka Quran surah ke-17 ayat 36, paling kanan sebelah bawah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati kata Allah, jangan mengikuti sesuatu yang belum kita tahu karena semua unsur sumber pengetahuan akan ditanya. Telinga akan ditanya, mata akan ditanya. Maaf, hati kita, pikiran kita akan ditanya. Karena ternyata, maaf banyak dosa dikumpulkan lewat sumber-sumber informasi ini. Mata kata Allah, eh laki-laki, Quran surah 24 ayat 30, perempuan ayat 31. Katakan pada laki-laki yang beriman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, mata kalian hanya boleh dipakai untuk yang baik-baik saja. Yang tidak baik, palingkan. Dikala Allah nggak suka, kata Allah palingkan. Berarti kalau Anda melihat sesuatu yang tidak disukai Allah, tercatat dosa di situ. Sekarang coba perhatikan. Berapa banyak dalam kehidupan baru bangun dah salah lihat. Astagfirullah. Bangun, lihat handphone. Begitu dibuka, cek status WhatsApp. Begitu yang dilihat siapa? Profil istri orang. Ada muncul gambar. Gambar iklan. Gambar-gambar yang buruk. Konten yang tidak bagus. Berapa kali antum melihat status di media sosial dengan gambar-gambar yang tidak baik? Hari ini aja udah berapa kali itu? Itu baru mata. Itu baru mata. Dan yang paling celaka gambar itu kadang-kadang antum simpan di handphone, dimasukkan ke saku, dibawa sholat. Coba ketika antum sholat tuh, bawa handphone antum, terkumpul berapa banyak yang kotor di situ? Gambar-gambar yang tidak bagus, konten yang buruk dimasukin saat yang bersamaan. Enak aja antum minta kepada Allah. Rabbi firli, warhamni, wajiburni, warfani, warzukni. Gimana Allah memberikan rezeki kepada antum sedangkan antum datang dengan kotoran? Antum mau menghadap orang penting di dunia, di dunia datang ke tempatnya sepatu kotor, baju kotor, nginjak karpet rumahnya sengaja lagi. Apa antum diberi? Kalah. Belum masuk dan disuruh keluar. Antum datang menghadap kepada Allah dengan kotoran melekat di dalam diri, bahkan dimasukin ke sakunya, minta, "Ya Allah, sayangi saya." Bagaimana aku bisa menyayangimu kalau kamu datang dengan maksiat yang berlumur dan tidak kamu keluarkan dari dalam dirimu? Pikiran, Tadi aja tuh sebelum taklim dimulai berapa kali prasangkanya keliru. Ini ustadznya mana sih ya? Ini panitia bagaimana sih? Sudah datang jam 5 sampai sekarang belum ada ustadznya. Ah, ayo. Itu baru pikiran. Ini terakumulasi itu dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Lisan. Saya tidak ustadz, tidak seperti itu. Bagus. Tidak seperti orang itu tuh. Dari tadi begitu aja ustadz tuh. Sama. Jadi Anda bayangkan, semua unsur tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, berapa banyak yang berbuat maksiat. Maka terakumulasilah dosa itu. Kadang-kadang lebih banyak daripada amal solehnya. Banyak. Seperti tangan tadi diangkat. Pertanyaan saya, di sini inti bahasan kita. Bagaimana kita menggugurkan dosa-dosa ini, sementara kita paham waktu kita terbatas, ini akan kita tinggalkan nih. Eh, saya mohon ya tolong jangan banyak mainnya, tolong jangan banyak main. Demi Allah saya katakan, ada banyak yang tampak ada yang digulung ombak. Sebabnya macam-macam, Gak ada ombak pun meninggal juga. Ada yang kena gempa, dipertontonkan di hadapan kita untuk memberikan tanda hari ini mereka, besok kamu. Hari ini kita antarkan orang lain ke alam kubur, besok Anda akan diantarkan untuk masuk ke penginapan berikutnya. Maka mohon maaf, jangan banyak bercanda di sini. Ada alam setelahnya. Nah persoalannya yang di sini nggak dibawa, ini yang kita bawa nih, cuman dua. Kalau nggak bawa pahala, bawa dosa. Maka sebelum kita pindah ke sini, gugurkan dulu. Karena kalau sudah pindah ke sini, tidak ada kesempatan yang kedua untuk menggugurkan ini yang telah banyak terkumpul saat di dunia. Nah, karena waktu kita terbatas, kita tidak tahu kapan akan pulang. Mungkin yang merasa sekarang hidup untuk berkepanjangan, tiba-tiba pulang dari sini mungkin pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Ustadz, apakah ada amalan yang sifatnya cepat, singkat, tapi pahalanya begitu banyak melimpah untuk bisa menutup dosa-dosa yang berdumur yang pernah kami kerjakan. Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi, ini inti bahasa yang akan kita keluarkan, amalan cerdas dengan pahala melimpah untuk menutup dosa-dosa yang kita kerjakan dalam waktu yang cukup singkat. Paham sampai sini? Nah, ini mukaddimah kedua, baru kita masuk pada isinya. Saya coba hapus dulu ya. Oh, biar saya aja, biar biar pas yang hapusnya. Ya. Nah, ini caranya mas. Nah, ada apa-apa ini biasa. Kedatangan pertama datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri ya. Kadang dibantuin salah hapus, kita tulis lagi. Luar biasa. Masya Allah. Amalan itu banyak. Salat, sedekah, infak dan amal lainnya. Tapi persoalannya waktu kita terbatas. Begitu mengerjakan ada yang wafat. Begitu belum mengerjakan ada juga yang meninggal. Sekarang kira-kira yang pahalanya banyak saat dikerjakan, yang kalau itu didapatkan dosa-dosa banyak dihapuskan. Jadi kalau yang tadi biasa ngapus satu, satu ini langsung begitu dikerjakan, wah seribu pahala datang, seribu dosa gugur. Apa saja amalan itu? Kita mulai. Satu. Semua amal kebaikan yang kita kerjakan, yang jadi amal soleh, bernilai hasanah, itu dalam fikih disebut dengan sodakoh namanya. Ya, saya kasih konsepnya dulu, supaya paham. Kullu ma'rufin sodakoh. Setiap perbuatan baik itu namanya sodakoh. Di nama umumnya sodakoh. Sholat sodakoh, zakat sodakoh, infak sodakoh. Bahkan bahasa Al-Quran disebut juga dengan sodakoh. Contoh, zakat ketika disebutkan dalam Al-Quran namanya sodakoh. Ya, Quran surah ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim sodakoh. Ambil zakat dari harta mereka, tapi disebutnya dengan sodakoh. Ya, dikeluarkan pada delapan golongan, sodakoh. Ayat ke-60-nya, innamas sodakatul lil fuqara. Infak, sodakoh. Buka Quran surah kedua ayat 264 paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan perbuatan yang merusak. Apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an seperti orang infak yang ria. Jadi infak disebut dengan sedekah. Di semua perbuatan baik kita, salat kah, haji kah, umrah kah, puasa kah, semua namanya sedekah dalam fikih. Nah, sedekah ini kemudian oleh Nabi dibagi kepada dua bagian. Ya. Satu, ada sodakah yang saat dikerjakan itu pahalanya terus ngalir tuh. Terus mengalir, terus mengalir. Bahkan dahsyatnya, maaf sekali, orangnya wafat pun tuh pahalanya terus datang. Sampai dengan kiamat. Di sepanjang di muka bumi ini belum kiamat, maka pahala akan terus datang. Datang, datang, datang, ngalir, ngalir, ngalir, ngalir. Dalam bahasa Arab sesuatu yang mengalir disebut dengan jariah, jariah, jariah. Maka muncul istilah sodakah jariah. Sodakah jariah. Ya, maaf, asalnya bukan amal jariah, sodakah jariah. Ya, sodakah jariah, bukan istilahnya amal jariah. Sekarang kalau mau nyebut amal jariah pun dibenarkan. Cuma kalau di Arab, amal jariah itu begini nih. Ya, kalau di Arab sekarang antum jalan tuh, jalan tiba-tiba sedang ada perbaikan, ada lubang. Maka sedang diperbaiki ini ada tulisan kasih papan afwan amal jariah, amal jariah. Maaf, ada pekerjaan jalan mengganggu Anda lewat. Di Arab itu amal jariah itu pekerjaan sedang berlangsung mengganggu orang lewat. Ya, sekarang begitu. Ya. Makanya kalau ada orang naik ke bis bawa kotak gitu kan, mau minta-minta maaf Pak, amal jariah, betul ganggu orang lewat. Hmm. Ya. Benar secara bahasa tapi secara makna ini yang paling tepat. Yang kedua, ada yang sifatnya sodakoh thabitah, thabitah. Yang pahalanya berhenti di situ tetap selesai seketika. Thabitah. Di begitu Anda kerjakan dapat pahala sampai situ aja. Begitu selesai pekerjaan, selesai pahalanya. Thabitah tetap selesai di situ. Maka kalau kita ingin cerdas kata para ulama, semua dosa-dosa kita ingin dihapuskan, ditutup dihapus, hapus, hapus, hapus. Maka Anda mesti keluarkan apa saja jenis-jenis sodakoh jariah itu. Supaya ketika selesai kita kerjakan, pahalanya tetap mengalir untuk menutup dosa-dosa kita. Maka kita akan fokus kepada amalan-amalan yang ini, yang saat dikerjakan, pahalanya terus mengalir. Tapi jangan lupa, hati-hati, yang ini pun dibagi dua lagi. Awas, pelan-pelan. Jadi kita sepakati kita ambil yang ini satu untuk malam ini. Yang kedua, yang ini. Ini pun dibagi dua lagi. Ada amalan sodakoh sabita saat dikerjakan pahalanya datang saat itu. Tapi yang paling menarik ada nilainya kecil, ada nilainya besar, banyak. Jikalau kalau dikerjakan ada yang nilainya cuma 10 aja. Tapi ketika Anda kerjakan yang kedua ini ada yang 700, ada yang 70 ribu, ada yang 700 ribu sekali dikerjakan. Sekarang kita akan keluarkan amalan apa saja yang saat dikerjakan itu pahalanya melewati batas yang standar ini. Jadi saat dikerjakan bukan 10 poinnya, tapi lebih daripada 10. Amalan apa saja itu pada sedekah thabita dan amalan apa saja yang jariah yang kita bisa keluarkan dan menggugurkan dosa-dosa kita. Sepakat sampai sini? Baik. Satu. Kita langsung ke poinnya. Untuk yang sedekah thabita, amalan standar yang tetap. Yang biasa-biasa, contoh, misal Sholat, begitu dikerjakan sekali, dapat 10. Selesai sholatnya, selesai pahalanya. Jelas? Taib. Tapi beda ketika antum mengerjakan sholat berjamaah. Ya. Dia sabita, tapi pahalanya berlipat. Sabita, tapi pahalanya berlipat. Baik, saya mau tanya pada antum, sholat sendirian 10, sholat berjamaah berapa? 27. Maka kalau Anda ada ajakan berjamaah, sekalipun misalnya di tempat itu tidak ditemukan masjid, sedang di kantor, ada teman misalnya, alih-alih Anda sholat sendirian dan tidak bisa menemukan masjid, kenapa nggak ajak teman Anda untuk berjamaah? Walaupun cuma dua orang. Beda pahalanya teman-teman sekalian sampai 17. Yang satu 10, yang satu 27. Karena sholat berjamaah itu, itu hadisnya dibagi dua. Ada hadis yang mengajak ke masjid, ada hadis yang masjidnya nggak ada, cuman bisa berjamaah. Salatul jamaati afdalu bin salatil fardi bisa bin wa isyina daraja. Salat berjamaah lebih utama daripada sendirian. 27 jamaah di sana sifatnya umum. Kalau ada di masjid usahakan ke masjid. Kalau nggak bisa ke masjid karena alasan syar'i, maka yang penting jamaah. Saya suka bingung nih, ini kan di rumah kamar banyak tempat luas. Kenapa kok bisa di rumah ada lima orang? Ini ada istri, ada suami, anaknya dua, asisten rumah tangga satu. Kok bisa ini sholat di kamar yang ini, ini sholat di kamar yang ini, ini sholat di ruangan yang ini. Kenapa di rumah itu nggak kumpul satu tempat berjamaah? Pahalanya 27. Satu kedua, 500 tahun. Dua ketiga, 500 tahun. Jadi kalau antum sedang lupa-lupa tuh, ingat-ingat dosa. Daripada milih sendirian cuma 10 berapa dosanya pada saat itu. Boleh jadi pahala sholat antum 10, tapi dosanya pada hari itu 20. Tuh. Bagaimana cara nutupnya? Maka biasakan naikkan. Naikkan. Naikkan. Jamaah. Satu, sholat berjamaah. Karena itu panggilan-panggilan sholat dalam Al-Quran seringkali menggunakan bentuk jamaah. Silahkan cek. Panggilan sholat pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas yuqimun tunaikan dengan orang banyak un bentuk jamak un mereka tunaikan dengan orang banyak un un un un un un kerjakan dengan banyak orang makanya kalau bisa berjamaah kenapa mesti sendirian jelas di sini kalau antum ke masjid itu lebih banyak lagi Tadi sudah saya jelaskan, datangnya dapat 25, masuk masjidnya, itikafnya, macam-macamnya. Makanya kalau sudah ada panggilan jamaah untuk ke masjid dan antum bisa mengerjakannya, demi Allah saya katakan, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Satu. Dua. Saya sebutkan yang banyak saja supaya agak cepat. Dua. Membaca dan menghafalkan Al-Quran membaca dan menghafalkan Al-Quran. Amalan kelihatannya sederhana, tapi pahalanya begitu melimpah. Insya Allah. Tahan sebentar. Tadi kalau sholat sendirian, berapa pahalanya? Sepuluh sholat. Baca Quran, bukan sekali baca, satu hurufnya sepuluh. Satu huruf. Dalilnya At-Tirmidhi, nomor hadis 2910. Perhatikan kalimatnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat. Siapa yang bisa membaca satu huruf saja dari kitabullah, dia mendapatkan padanannya sepuluh kebaikan. Nanti saya tuliskan rumusnya nih. Lihat baik-baik, ini nggak sembarangan dia, ini nggak sembarangan. Siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan sepuluh kebaikan setiap hurufnya. Walam akul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan tulisan alif lamim itu satu huruf, bukan. Alif lamim dibaca satu huruf bukan. Walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Tapi setiap alifnya sepuluh, lam sepuluh, mim 10. Walikuli harfin asru hasanat. Dan setiap antum bacakan satu hurufnya sepuluh kebaikan, sepuluh pahala. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim dapat berapa? Belum tentu. Belum tentu. Lihat sini, saya tunjukkan cara bacanya. Sebagian kita mengira itu kecil, tapi menurut Allah itu luar biasa. Perhatikan baik-baik. Lihat sini. Tahan. Satu, dua, tiga. Baca. Lif, Baca lagi, Pak. Bagus. Ada lagi yang bisa dengan tajwidnya yang lebih bagus? Siapa lagi? Boleh, silakan angkat tangan. Baik sekali. Ada yang lain? Ya. Bagus, dikit lagi. Ada yang lain? Satu lagi? Masya Allah. Bagus sekali. Cuman saya ini bukan alif lamim, ini alam. Alam nasyrah laka sadrak. Saya mau katakan, kalau Quran ini seperti tuduhan orientalis dan orang-orang menuduh Quran buatan Nabi Muhammad, padahal dulu tidak ada harakatnya, maka semua kalimat ini yang tertulis begitu akan dibaca sama. Tapi Masya Allah, yang satu alif lam mim, yang satu dibaca alam. Alam nashrah laka sadrak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi tiga-tiganya memiliki kesamaan dalam bentuk tulisan. Perhatikan baik-baik. Satu, dua, tiga. Kata Nabi, lihat. Jangan katakan alif lam mim satu huruf. Tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Walikuli harfin asuh hasanat. Setiap hurufnya sepuluh kebaikan. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim, ada berapa huruf? Kalau hitungan kita biasa, maka kita akan lihat satu, dua, tiga. Tapi kalau antum belajar ilmu arud, ilmu arud itu diantaranya ilmu salah satu ya untuk bisa menuliskan apa yang diucapkan, bukan apa yang tertuliskan lewat simbol. Dan itulah teman-teman sekalian menjadi ukuran banyaknya pahala yang kita dapatkan. Tahan. Di ilmu bahasa Arab ada empat cabang ilmu. Satu nahu, dua saraf, tiga balaghah, empat arud. Ini yang utama. Arud dibagi ke 16 cabang lagi, namanya bahar. Ada bahar tawil, ada rajas, ada madid, ya dan seterusnya. Tawilun lahudun al-bukhuri fadailu, fa'ilun mafa'ilun, fa'ilun mafa'ilun. Rojas. Mustafilun, mustafilun, mustafilun. Mustafilun, mustafilun, mustafilun. Alfiyah itu Ibnu Malik rumusnya Rojas. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Wasmun mafi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Bil jardi wat tanwini wan nida wa al. Mustadin ilis mitamizun hasal. Bita fa'alti atat wa anli ya Wa nunik balanna fi'lun yanjalli. Itu rumusnya Rojas. Tapi jangan antum heran. Banyak orang mendalami kaidah ini untuk membuat puisi Arab. Lupa kalau ilmu ini bisa digunakan untuk membaca hadis-hadis Nabi. Dalam ilmu arud, jangan antum menghitung apa yang tertulis, tapi hitung bagaimana itu dibaca lewat bunyi yang terdengar. Perhatikan baik-baik. Ini tadi huruf apa? Alif. Maka cara menulisnya begini. Alif. Kata Nabi, alif. Nih. Berapa huruf? Setiap hurufnya 10. Jadi dari sini saja ada 1, 2, 3. Dapat berapa? Belum tentu. Karena ini Hamzah. Tuh. Ha, mim, zal, ta. Satu, dua, tiga, empat. Jadi dari sini aja ada berapa? Belum tentu kan ini ha tuh. Ha, un, tiga. Anda yang suka menghitung, maka akan mendapatkan pahala sesuai hitungan. Anda yang berniat ikhlas karena Allah, maka Anda akan mendapatkan lebih daripada apa yang Anda hitung. Rumus ini ditemukan di Quran surah kedua ayat 261, paling kiri sebelah atas. Tahan, tahan. Pelan-pelan. Ini rumus adanya di ayat infak. Tapi cara menerapkannya di semua kategori cara kita beramal. Orang kalau berinfak tahunya dapat 700. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba. Orang yang infak di jalan Allah seperti menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil. Satu tumbuh jadi tujuh tangkai. Satu kali tujuh, tujuh. Fikulli sumbulatimi atau habba. Setiap tangkainya ada 700 ada 100 benih. Ada 100 buah lagi. 7 kali 100, 700. Ayatnya suka dipotong sampai sini. Kalau Anda infak sekian, kalikan 700. Lupa ayatnya belum selesai. Wallahu yudha'ifu limayyasha. Dan Allah akan melipat gandakan amalan tanpa batas bagi siapa yang tidak pernah berhitung. Jadi kalau Anda baca Qurannya hitung-hitungan, ini dosa hari ini berapa nih dikerjakannya? Oh sembilan, Masya Allah. Sembilan, cukup satu huruf aja. Nun, tutup. Ah, sepuluh. Besok dosa berapa? 15. Cukup dua huruf. Toha. Selesai. Kalau Anda ngitungnya begitu, maka diberikan sesuai hitungan. Tapi kalau Anda tidak pernah berhitung, Allahu Akbar. Anda tidak tahu alif lamim itu mungkin nilainya 30, mungkin 300, atau bahkan 3 juta, atau lebih daripada itu. Makanya kami sarankan, kalau Anda bisa mendekat kepada Al-Quran, maka tolong agendakan setiap hari. Semua sahabat itu punya agenda, Pak. Antum kenal gak Uthman bin Affan? Oh, iya. Situ tidak senang ngangguk. <laughs> Coba di Semarang kenal Uthman Afan Eh, luar biasa. Tapi nggak apa-apa, masih bagus. Kemarin saya baru dari Sukabumi, hubud dunia. Ada yang kenal Fir'aun. Ini masih untung Uthman. Tuh lihat ya. Uthman itu bukan cuman cerdas dalam urusan bisnis dunia. Tapi tijaroh akhirat itu luar biasa. Uthman paham saya di dunia boleh kaya, tapi di akhirat bagaimana status saya? Maka beliau siangnya mengumpulkan harta dunia untuk ibadah, malamnya mengumpulkan pundi-pundi akhirat. Demi Allah saya katakan, Uthman itu di antara sahabat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi bersama Abdurrahman bin Auf, bersama Tamim Ad-Dari yang diikuti kemudian oleh Imam Ash-Shafi' generasi setelah setelahnya jauh setelahnya itu punya amalan kalau malam terbiasa menghatamkan Al-Qur'an dalam tahajudnya. Hatam Quran kaya, sahabat Nabi, menikahi dua putri Nabi. Satu meninggal dan menikah lagi, disebut Nurain. Kayanya luar biasa, asetnya setelah 15 abad sampai sekarang masih ada. Yang hebat, siang-siang jadi orang kaya, malam-malam jadi hamba yang sangat taat dan kaya akhirat. Coba bandingkan dengan kita sekarang. Menantu Nabi? Bukan. Kaya nggak sekaya Uthman. Tuh, status dunia belum sempurna. Status akhirat masih belum maksimal. Ya antum sebetulnya maunya apa? Uthman sholat malam ngikut Nabi, kaki bengkak. Antum pengen ke surga Firdaus malam, mata bengkak. Ya. Ini. Ah. Ayo update. Ustadz, tapi kan saya belum lancar. Tambahkan hadisnya lipatkan nomor hadis 2920. Awas, lihat kalimatnya wallazi yatata'ta wa huwa alaihi syaq falahu ajran. Siapa yang memulai menghafal, membaca, siapa yang mulai membaca Al-Quran tidak lancar, terbata-bata bacanya, mengejaknya. Orang baca alif lam mim, dia alif lam mim, falahu ajron. Maka dia mendapatkan dua kali lipat dari orang yang lancar. Orang lancar misal 30, dia 60. Terima kasih ya Allah, kalau begitu besok saya nggak lancar aja bacanya. Oh, <laughs> bisa. Yes itu tidak lancar yang direncanakan. Yang lancar diikuti oleh malaikat ma'asyafaratil kirabil barara. Yang belum lancar diapresiasi karena perjuangan kesungguhannya. Bacaannya dapat nilai, perjuangannya mendapatkan nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya sarankan, maaf, mulai sekarang antum bikin kurikulum. Nih, satu tadi, bikin table begini. Nih. Saya katakan pada teman-teman juga yang di Bekasi, yang di Jakarta, Ya, saya kasih dua amalan dulu nih. Mulai sekarang, Antum bikin begini. Tahan ya teman-teman sekalian, nanti saya sampaikan bagaimana seorang Mu'ad, orang Mesir, baru kecil belum balik sudah menyiapkan amalan ini. Punya program. Nih, harinya, nomor. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ini misalnya harinya apa besok. Amalannya apa. Mulai dengan sholat di sini, jamaah. Ini tadi bacaan Al-Quran. Kalau bisa, saya sarankan setiap hari mulai menghafal, walaupun cuma satu ayat. Usahakan menghafal. Demi Allah saya katakan, pahala menghafal Quran lebih banyak daripada baca. Paling minimal empat kali lipat. Karena itu ayat menghafal disebutkan empat kali dibandingkan ayat baca. Silahkan cek Quran surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Saya ulangi, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ada? 17, Dua dua, baik. Kemudian tiga dua dan empat puluh. Kenapa ketawa? Benar kan? Empat ayat tujuh belas, ayat dua dua, kemudian ayat tiga dua dan empat puluh. dua dua, tiga dua, empat puluh. Berapa kali disebutkan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dihafalkan, diingat. Empat kali disebutkan. Ya, maka ada yang menyebutkan menghafal Quran itu keutamaannya empat kali dibandingkan dengan sekedar membaca. Baca, baca, baca. Orang baca itu biasa cuma sekali. Zalikal kitabu la raiba fih muttaqin. Sekali. Tapi orang menghafal, jangan harap sekali. Dia akan terus mengulang. Zalikal kitabu, zalikal kitabu, zalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi, la raiba fi. ذلك الكتاب لا لا ريب فيه لا ريب في ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى للمتقين هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Pertanyaan saya, berapa banyak pahala didapatkan? Berapa huruf dia bacakan? Makanya kalau antum ingin melipat gandakan pahala dengan banyak, dalam satu hari antum punya agenda. Boleh antum baca misal, target sehari saya baca misal satu halaman dan hafalkan satu ayat. Kalau antum sudah punya kebiasaan begitu demi Allah saya katakan, Allah akan merubah keadaan hidup Anda jadi lebih nyaman. Tidak cukup dengan amin. Baca, hafal. Wah, Masya Allah syukur-syukur begitu sedang sholat berjamaah, minta sujud, terus meninggal gitu kan. Wah, oh, itu paling enak. Mau begitu? Di subuh ya. ya. Itu pun kalau tiba ajalnya. Ya. Bacaan Quran lebih lebat lagi. Ya, jadi kalau antum bisa seperti itu, nanti bonusnya banyak. Di alam kubur jasadnya akan utuh. Dan di akhirat diberikan mahkota dan yang ketiga diberikan peluang untuk memberikan syafaat dengan izin Allah dengan Qur'annya kepada anggota keluarganya ahli Quran itu kalau dia hafal kemudian Qurannya, benar menghafal Qurannya, maka saat di akhirat akan langsung dimuliakan oleh Allah. Dipakaikan jubah kehormatan dan membimbing, menggandeng bapak ibunya yang saleh, yang beriman, beserta pasangannya dan keturunannya untuk dibawa masuk ke surga. Itu ada di Quran surah ke-35 ayat ke-33 ditafsirkan dengan Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24 dengan awal kalimat yang sama. Jannatu 'adnin yadkhulunaha ada para penghafal Quran masuk surga Aden. Di Quran surah 35 ayat ke-33. Jadi masuknya dari surga Aden. Menuju tingkat surga yang paling tinggi. Tertingginya apa? Banyak. Nanti ada dengan para nabi. Ada. Di ada orang yang sesurga dengan para nabi. Di Quran surah keempat. Ayat ke-69. Ya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ مِنَ النَّبِيِّينَ ada orang-orang yang masuk surga, orang taat kepada Allah dan Rasul. Taat sekali. Saat di surganya, semua dengan Nabi. Sesurga bersama semua Nabi. Jadi ada beberapa Nabi, ada semua Nabi. Kalau beberapa Nabi namanya Anbiya. Makanya di surah Al-Anbiya, surah ke-21, dikisahkan beberapa Nabi. Tapi kalau semua Nabi, itu Nabiin namanya. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam. Ada semua. InsyaAllah. محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن مرة بن كلاب بن كعب بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نزار بن مضر بن معد بن عدنان بن عدي بن أدري بن مقوم بن ناهر بن داري بن يعرب بن يسوع بن نابت بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام بن أزر بن ناهر بن عامر بن كنان بن الفخشد بن سام بن نوح عليه السلام بن مخلين متشارة بن كنان بن أنبس بن تث بن آدم عليه السلام kumpul semua Jajar Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ke kanannya dari Sayyidah Sarah. Muncul kemudian Ishak, dari Ishak Yakub, dari Yakub turun Yusuf, dari Yusuf terus sampai dengan ke Musa, ke Daud, ke Sulaiman dan seterusnya. Muncul sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa bapaknya Imran, Imran menikah dengan Hana. Samping kirinya kemudian ada Zakaria. Terus itu semua nabi antum bisa lihat. Masya Allah. Akhi, antum di mana? Surga A. Dengan siapa? Depan saya Masya Allah. Ganteng-ganteng nabi, Nabi Yusuf Dulu teman kita lihat sinetron gantong-gantong serigala. Wih, ini Nabi. Oh, nabi Bilisi. Oh. Belakang saya Nabi Ibrahim. Pengkiri saya Nabi yang punya tongkat jadi ular. Nabi Musa alaihissalam. Kanan saya Nabi yang sangat saya rindukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghafal Quran. Dia akan masuk diberikan mahkota. Tafsirnya di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Begitu dia kemudian akan naik maka Qur'annya berkata, Allahumma halli, ya Allah, tolong hiasi dulu tubuhnya. Bedakan dengan bukan yang bukan ahli Qur'an. Bedakan. Yuhallawna fiha min asawir. Demikian ayat Qur'annya. Maka kemudian dia dihiasi dulu. Ada gelang-gelang emas, ada macam-macam. Semua tubuhnya indah. Maka Allah firmankan, ah, apa kata Allah? Begitu dikatakan, Allahumma halli. Maka kata Allah, pakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, ya Allah, berikan pula pada fasilitatornya, kedua orang tuanya, sepanjang mereka beriman, maka dipakaikan di atasnya mahkota yang lebih terang daripada sinar masuk mentari yang ke rumah. Ya Allahumma ya Allah, Allah mahalli ya Allah tambahkan kepada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayul basu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Begitu dipakai jubah itu, kemudian difirmankan, wakra wakar fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Sekarang kamu masuk ke dalam surga dengan bacaan Quran yang biasa kamu bacakan saat di dunia. Akhir tempat tinggalmu Disitulah ditunjukkan pada akhir bacaan Quranmu. Di begitu dia baca Quran, setiap dia baca masuk surga. Naik, naik, naik, naik ke tingkat yang paling tinggi. Dan dahsyatnya saat dia akan masuk surga itu, dia akan menggandeng bapak ibunya, istrinya, keturunannya. Buka Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kalimatnya sama awalnya, jannatu adin yadkhulunaha ada orang-orang masuk surga Aden ketika akan masuk wa man abaihim dia gandeng bapak ibunya yang saleh. Wa azwajihim pasangan-pasangannya, wa dzurriyyatihim dan keturunan-keturunannya. Allahu akbar. Di dunia ahli Quran itu kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarannya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran lima tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kabil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, harinya jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia, penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekahnya bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah Munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat sekiranya akan jadi mulia. Di, kalau di Semarang ini, antum bikin halakoh Quran, di Semarang ada berapa hafid di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempat itu. Semua akan mulia. Jadi begitu digandeng, bapaknya, ibunya, wa azwajihim, pasangannya, wa anak-anaknya, cucunya, masuk. Begitu masuk diparadaikan wal itu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Semua malaikat menyambut mereka di depan pintu surga, mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda telah sabar saat di dunia menyiapkan bekal untuk pulang. Sabar menghafal Quran. Itulah yang disiapkan oleh Muaz Anak usia 4 tahun, saat saya berada di Mesir. Anak ini masih dini. Belum balik. Matanya kata orang buta, tapi hatinya begitu bersih. Dia bilang pada ayahnya, "Abati uridul Quran." Saya pengen jadi ahli Quran. Saya pengen menghafal. Kata bapaknya, tempatnya jauh, 20 kilo. Kamu ini punya keterbatasan, gak apa-apa, saya pengen menghafal. Dia belum cerita kenapa dia mesti menghafal. Begitu bapaknya melihat tekadnya kuat, maka dari motor sederhananya dimodifikasi. Depannya dashboardnya diperbaiki. Supaya bisa menyimpan catatan Quran, lembaran-lembaran mushaf. Jadi begitu berangkat tidak ingin ada waktu yang sia-sia. Di jalan, beliau kemudian di jalan kadang melihat ke bawah. Bacakan Quran anaknya dengar, bacakan Quran anaknya dengar. Begitu sampai di tempat belajar, dia tinggal mendengarkan syekhnya. Perbaiki, perbaiki, perbaiki, baca lagi. Setoran, setoran, setoran, setoran. Ulang. Yang paling menarik, setelah berapa lama anaknya hafal Quran yang tidak melihat diantar hafal Quran, bapak yang mengantar belum hafal. Tapi yang dahsyat, ingat baik-baik. Berlaku hadis Nabi di sini. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Itulah hikmahnya dalam ilmu hadis Kenapa setiap anak ketika meriwayatkan hadis, nama anaknya dihilangkan, nama bapaknya disebutkan? Antum pernah dengar Ibnu Abbas? Nama aslinya Abdullah. Kenapa Abdullahnya dicoret? Disebutkan Abbas bapaknya. Ibnu itu anak laki-laki, Abbas bapaknya, anaknya Abbas. Ibnu Umar, nama aslinya Abdullah. Abdullahnya dicoret, disebutkan bapaknya Umar. Kenapa disebutkan nama orang tua, nama anaknya dihilangkan? Para pakar hadis itu luar biasa untuk menunjukkan bahwa amalan anak ini hasil didikan orang tuanya. Yang begitu diamalkan hadis ini bukan cuma anaknya, bapaknya pun dapat bagiannya. Abbas itu pengusaha, Abbas itu pedagang, sibuk luar biasa, masih sempat mampir ke majelis Nabi. Cuman nggak selamanya bisa di situ karena ada kesibukan berbisnis. Maka beliau menginvestasikan anak bungsunya, namanya Abdullah kecil untuk belajar di majelis Nabi. Boleh saya nggak ikutan, tapi anak saya mesti ikut untuk menyampaikan ke keluarga. Maka disimpan di situ. Anaknya masih muda, kecil, dengar, dengar, dengar, kadang merangkak, kadang main dan seterusnya. Tapi tahukah Anda, Begitu Nabi wafat, anak itu usia 13 tahun. Nabi wafat sudah hafal 2000 hadis. Yang mesti Anda tahu, setiap beliau meriwayatkan hadis, dibuang kalimat Abdullahnya disebutkan Abbasnya. Karena peran ayahnya yang mendidik dengan baik, maka setiap hadis ini disebutkan Abbas ya dapat, Abdullah kecil dapat. Semuanya dapat. Demikian dengan Quran. Bapaknya mengantar belum hafal, anaknya hafal. Begitu sudah hafal, di sini saya mau sebutkan. Perhatikan baik-baik. Datang reporter Kuwait. Dengar kisahnya. Begitu ditanya, kenapa Anda mau menghafal Quran? Perhatikan jawabannya. Nih, yang mau saya katakan. Saya menghafal Quran untuk mencari bekal bagi saya pulang. Saat saya menghadap kepada Allah sendirian, tangan saya bergetar, kaki saya bergetar. Saya tidak akan ditemani lagi oleh ayah yang mengantarkan saya dalam hafalan. Ibu saya tidak akan menemani. Saudara saya tidak akan menemani. Saya akan sendirian bersama Allah. Ini anak masih kecil, mata nggak bisa lihat. Belum balik. Sudah punya pikiran demikian. Kalimatnya apa selanjutnya? Kata beliau, saya akan katakan di hadapan Allah dengan perasaan gemetar. Ya Rab, jika memang bekal saya belum cukup untuk mendapatkan ridhamu sampai saat ini, maksudnya surga, maka mohon ya Allah kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Ya Rabb, jika bekal saya belum cukup sampai saat ini untuk mendapatkan ridhamu, saya telah berhafal Quran ya Allah. Saya telah berusaha menghafal Quran untuk saya bawa sampai dengan saat ini. Kalaupun itu belum cukup mendapatkan ridhamu untuk masuk surga, tolong ya Allah, walaupun saya ke neraka, kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan. Anak buta, mata belum bisa melihat, keadaan demikian, belum balik, dia sudah mencari bekal untuk pulang. Duhai anda yang katanya pengen ke surga, surganya Firdaus, pengen bersama Nabi demi Allah saya katakan dari 24 jam Allah berikan pada anda, berapa yang sudah anda siapkan mencari bekal akhirat? Ayo kumpulin dunia, ayo silakan, silakan, nggak ada yang larang. Cuma satu saat anda akan lihat siapa yang tertawa, siapa yang tertunduk lesu membawa catatan amalnya. Itu saya sarankan bagi anda, ayo besok bikin. Nih, sholat mau di mana? Baca Quran mau berapa ayat? Hafalan mau berapa ayat? Mesti beda Antum lahir belum hafal Quran wajar. Masa pulang pun gak ada yang dibawa? Ayo bawalah walaupun cuma satu ayat. Ya. Saya satu surat Ustaz, Anas, tambah. Ya, jelas? Kalau sudah jelas, amalan ketiga. Saya cepat. Tenang ya, katanya pengen sampai subuh. Tiga, saya cepat. Setelah ini saya ke ujungnya. Kita sebentar lagi berakhir. Ketiga, infak. Infak. Masih ingat teman-teman? Kalau yang standar tadi, berapa pahalanya? 10. Infak paling minimal 700. Infak paling minimal 700. Allahu Akbar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Tadi saya bacakan. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم Perumpamaan orang infak di jalan Allah. Infak itu, ini yang perlu saya luruskan. Tidak harus menggunakan uang. Infak itu pemberian bersifat materi. Makanan itu infak. Pakaian itu infak. Buah-buahan itu infak. Silahkan berbagi. Walaupun nggak ada uang, bisa kita gunakan dengan yang lain. Cek kalau antum main ke Eropa, ada rezeki main misalnya, main ke Auckland, ke New Zealand. Ya, di situ ada dona, donation itu bukan cuma dengan uang, food. Kadang mereka kasih dengan makanan. Ada yang nyimpen ciki, kotaknya di situ. Di kotak infak itu, kotak dalamnya ada ciki, ada beras dan macam-macam. Sampingnya ada yang uang. Cuman mesti dilihat dulu bagaimana bentuk kotaknya. Ya, kalau kotaknya belahan kecil, ah, itu pasti uang. Bukan beras. Oh ini beras nih. Dibuka dulu karungnya diginikan. Tidak bukan. Silahkan bebas. Ya, dan itu nilainya tinggi. Kadang-kadang antum lupa di majelis ilmu ada snacknya, walaupun cuma kurma dapat dua, bagi satu dengan teman. Air misalnya tidak harus semua oleh antum. Bagi, begitu antum bagi langsung dituliskan 700 kali lipat paling minimal. Demi Allah saya katakan paling minimal 700 kali lipat. Makanya zaman Nabi itu ada satu keluarga yang berlomba tuh mendekatkan diri pada infak walaupun dirinya kekurangan. Agak aneh tuh cara berpikirnya. Ya, jadi kalau dibandingkan manusia sekarang nggak dapat tuh, nggak dapat. Saya mau tanya begini, antum di rumah persediaan, antum punya anak dua, antum dengan istri, satu suami, satu istri, dua anak. Di rumah ada persediaan makanan untuk dua anak antum saja. Antum aja nggak makan malam itu, cuman ada anak dua. Untuk mereka, kalau nggak makan, mereka bisa nahan lapar semalaman. Tiba-tiba antum ditawarkan oleh seseorang, ada tamu nih, mau nggak dijamu di rumah? Bisa nggak? Pertanyaan saya, kalau ada orang yang datang seperti itu ke tempat antum, Mas, ini ada tamu, saya nggak bisa jamu. Bisa nggak antum jamu? Di rumah antum cuman ada makanan untuk anak-anak. Antum pun nggak bisa makan. Pertanyaan saya, dijamu nggak teman itu? Kenapa diam? Dari ahli surga, kenapa diam? Lihat cara berpikirnya. Kalau cara berpikir kita hanya ke makanan saja, maka kita katakan Ustadz, anak saya aja dapatnya makanan seperti itu, kami pun nggak makan. Bagaimana bisa diberikan pada tamu? Tapi cara berpikir Tolhah dan keluarganya agak beda. Begitu Nabi katakan ada tamu kita datang langsung angkat tangan. Duluan ngangkat padahal yang lain banyak yang punya banyak makanan. Tapi cara berpikirnya kapan lagi saya dapat 700 lebih. Kapan lagi saya dapat diangkat langsung tangannya. Ya Rasulullah saya sebelum yang lain ngangkat angkat tangannya. Maka diantar kemudian ke rumahnya. Sampai di rumah istrinya mengatakan dikatakan, "Eh, duhai sayang, ada titipan Rasulullah." Bahasanya bukan ada tamu, ada titipan Rasulullah. Allahu Akbar. Ada titipan Rasulullah. Maka istrinya langsung membaca, saya paham. Kita, saya tugaskan tidur, saya bertugas menidurkan anak-anak dulu, tidurkan. Yang suaminya menyiapkan makanan. Begitu sudah jadi kata suaminya kepada tamu tadi, Anda silahkan makan di sini, saya temani dulu istri saya. Gak enak rasanya, meninggalkan sendirian. Begitu temannya makan, dia berpura-pura makan di bilik yang lain. Membunyikan bunyi-bunyi-bunyi seakan-akan makan. Begitu sudah kenyang, tanpa mukaddimah yang lain langsung pamit. Terima kasih sudah menjamu saya. Semoga Allah berikan pahala. Pamit malam itu juga. Begitu selesai pamit, subuh-subuhnya datang menghadap pada Rasulullah pagi-pagi. Apa yang terjadi? Turun ayat Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Walladzina tabawwa'u udar sampai ke kalimat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Tuh cara berpikirnya. Jadi kalau antum melihat peluang seperti ini enak teman-teman sekalian, banyak sekali. Tidak harus uang, pakaian, makanan, macam-macam. Jadi kalau antum beli buah tuh, antum beli lima. Di rumah ada tiga orang, berarti antum mesti sadar Allah titipkan yang dua lagi untuk peluang infak antum. Bukan tuh antum habiskan semua. Kok bisa orangnya cuma tiga, beli mangga lima. Siapa yang menggerakkan antum untuk beli lima mangga? Orang cuma tiga, berarti yang dua lagi itu Allah gerakan untuk mendapatkan pahala. Ada peluang di situ. Lu kepada siapa ya Rasulullah saya berikan? Kepada siapa ya Allah saya infakkan? Ini yang sering keliru. Kata Allah langsung turun. Fi sabirillah. Yang utama itu lima dulu. Lima. Kalau Anda temukan lima ini, dia peluang infaknya sangat tinggi untuk diberikan. Siapa mereka ini? Ada di Quran surah kedua ayat 215. Paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madha yunfikun. Mereka bertanya pada Muhammad SAW. Ya, awas, apa yang harus kami infakkan? Pada siapa? Maka turun jawaban, kul ma anfaqtu min khair. Katakan kalau mau infak mesti yang paling bagus. Ini kaidah pertama. Awas, ada peringatan di Al-Baqarah ayat 267. Wala tayammamul khabitha minhu Wala walastum biakhidihi illa antuk midhufi. Jangan kamu infakkan pada orang lain yang kamu tidak suka. Melihatnya aja kamu gak suka, dikasih orang. Antum punya uang 50 ribu dua, satu, wah masih keras, bagus, luar biasa. Masuk dompet enak dilihat. Yang kedua, wah sudah lecek, dekil of the kumal. Wah, dilihat gak enak, baunya gak nyaman. Tiba-tiba ada orang lewat, Pak, sedekah Pak. Pertanyaan saya, maaf, mana yang antum berikan? Yang lecek atau yang bagus? Tuh. Ingat, kalau urusan zakat mal, berikan yang bagus. Zakat mal, pilih. Paham? Lima orang ini siapa? Satu, lil walidain orang tua. Ini orang tua ini nggak pernah minta, jarang sekali. Cuman kita yang mesti paham. Kan sama, antum pun suka ngasih isyarat. Mama, mama, mama, mama. Oh, mau makan. Makan. Mama, mama, mama, mama. Boneka, boneka. Antum setelah dewasa mesti paham. Kadang-kadang orang tua tuh nggak minta. Nggak pengen nyusahin anaknya. Padahal orang tua udah susah. Melahirkan susah, mengandung juga susah, merawat susah, menyusui susah. Sudah dewasa pun antum masih susahin juga. Kapan antum berbaktinya? Tapi kadang-kadang cuma nanya, nelpon apa kabar. Padahal di rumahnya itu Masya Allah lagi kurang beras. Beras kurang, risik belum dibayar. Kirimkan, sebelum diminta kirimkan. Itu begitu antum kirimkan demi Allah saya katakan. Di hadis Al-Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, bukan cuma mendapatkan lipatan pahala kalikan 700 lebih, tapi ridha Allah turun ke tempat antum pada saat itu. Kalau sudah turun, semua doa yang antum mintakan minimal akan dijawab pada saat itu. Itu rahasianya. Kalau dengan urusan orang tua itu udah gak usah mikir. Begitu mengatakan, nah gini-gini, tenang aja mah. Walaupun gak ada, katakan, insya Allah mah selesai. Insya Allah, berusaha antum. Begitu antum dapatkan seperti orang tua mengusahakan untuk antum dulu, maka pahala dilipat gandakan ridho terus seketika. Kejar. Wal akrabin, kerabat terdekat. Kerabat dibagi dua. Ada yang tempatnya jauh tapi hubungannya dekat. Punya saudara sekandung tinggalnya di Palembang, antum di Semarang. Ayo kirimkan Ah, anak bibi, nggak bisa nih pendidikannya. Bantu, antum ada, bantu, nilainya tinggi. Jangan dikira ringan. Nih, bagian kedua nanti kalau saya terangkan banyak nih. Tenang aja, kita masih sampai subuh. Nah. Bagian kedua. Saya ikutin deh. Ah, antum jual, saya beli. Ya, cuman saya beli sampai setengah sepuluh. <laughs> Paham? Ayo, akrabin. Yang kedua itu, maaf. Golongan kedua akrabin bisa tetangga. Orang yang tidak ada hubungan family secara mahram cuma tetangga antum. Tapi kalau yang kedua ini, Allahu Akbar, indahnya Al-Quran. Cek oleh antum silahkan cek. Walaupun beda agama, itu tetap ada peluang infak. Gak ada ketentuan ini kecuali di Quran. Gak ada aturan ini kecuali di hadis. Buka Quran surah ke-31 ayat 15 paling kiri sebelah atas. Ada anak muslim, orang tua, belum Islam, belum dapat hidayah. Kata Allah, urusan untuk ibadah, pisahkan. Orang tua jangan paksa, doakan dia, silahkan dakwahi. Tapi urusan dunia huma fid dunya ma'rufah. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma. Urusan ibadah masing-masing kalau diajak-ajak enggak usah ditaati, tolak dengan cara yang lembut. Lembut. Tapi kalau urusan dunia bagi. Antum muslim orang tua belum Islam, antum punya kelebihan, uang agak banyak, melimpah makanan ada, bagi. Kata Allah, jangan lihat kemudian kepercayaannya karena dia belum muslim. Bagi. Indah teman-teman sekalian. Dan itu ada pahalanya. Begitu antum berikan, masuk yang halal. Begitu halal masuk kan haram keluar. Kan cara berpikirnya begitu. Halal masuk, yang haram keluar. Begitu keluar, keluar, keluar, sekat di hatinya terbuka. Karena yang haram itu saat masuk di hadis muslim, haram masuk naktah sauda, noda hitam. Noda menutup, nutup, nutup. Kalau masuk jadi daging dia, Antum misal, niyadzubillah bukan antum, ada orang lain konsumsi yang haram. Yang haram masuk ke dalam mulutnya, masuk ke tubuhnya, beredar dengan darah. Jadi daging masuk ke telinga, Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim naqra, waqra, di telinganya ada sumbatan. Maka yang haram cepat kedengaran, yang halal susah. Masjid dekat, suaranya dekat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, susah. Tapi konser yang macam-macam, yang joget, yang ini, yang itu, nyampe tuh konser di Jakarta dari Semarang tembus ke sana. Prrr Wa ada absarim ghisyawa, masuk ke mata jadi penghalang, nutup. Quran surah kedua ayat ketujuh. Gak kelihatan. Orang ke masjid itu bukan gak kelihatan, nampak, cuman gak ada dorongan. Akhi, ayo ke masjid. Ya, <laughs> alhamdulillah. Nanti, nanti, nanti. Padahal yang besar lewat, kecil lewat. Yang paling aneh tuh begini. Kok bisa antum lewat depan masjid padahal bisa lewat jalan lain? Kenapa Allah antarkan sampai lewat depan masjid? Jadi kalau sudah Allah antarkan ke tempat-tempat yang baik, belum ingat Allah juga, antum mesti diantarkan kemana lagi? Kau Kok bisa antum lewat dengar adan? Padahal bisa antum lewat jalan lain, gak kedengaran adan. Kenapa kemudian yang dengar antum? Kok bisa lewat jalan itu kelihatan mata? Padahal bisa ada jalan lain. Kok bisa ngeliat? Kalau Allah sudah berkehendak kebaikan, antum masih belum bisa membacanya, masih ditanya. Itu pasti ada maksiat masuk caranya keluarkan. Kalau yang haram masuk, masukkan yang halal. Maka yang haram akan dihancurkan. Hancur, hancur, hancur, kemudian muncul yang halalnya. Kalau halal sudah masuk, maka hati itu akan mudah untuk mendekat kepada Allah. Doakan, doakan, doakan. Demikian tetangga kita. Jangan dikira tetangga antum yang muslim saja. Mungkin kita ada non-muslim samping kita. Mungkin ada yang Kristen, ada yang Hindu, yang Buddha. Dalam hubungan keduniaan indah. Silahkan berbagi. Apa antum nggak pernah dengar hadis Nabi? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah dia walaupun cuma wah kuahnya. Tapi maksudnya bukan daging yang antum makan, kuahnya antum bagi. Bukan. Tidak. Maksud hadis itu, walaupun cuma masak kuah, bagi juga supaya dia tidak negatif thinking, tidak salah paham. Antum nggak ada ayam, adanya singkong, cuman dimasak bumbu opor. Bumbunya opor, tapi dagingnya singkong. Dimasak gantung bagi, tetangga bilang, oh masak opor enak nih, padahal singkong. Dibagi walaupun cuma kuahnya. Tapi pertanyaan saya, apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga anda muslim saja? Tidak. Never. Di walaupun dia non muslim masak. Bagikan sebelum dia menghirup baunya, ketuk pintunya. Begitu diketuk dia keluar. Ada apa pak? Ini ada makanan walaupun sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak baik sekali, terima kasih. Bukan baik, Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Dan saat itulah kalimat Allah mengalir di hati yang paling bening, menghunjam ke jiwanya. Masuk jadi hidayah. Masya Allah, besok-besok dia ketuk pintu kan, Assalamualaikum, udah Assalamualaikum tuh. Sebelumnya tidak. Begitu dibuka sambil mengembalikan yang kemarin, ya panci yang kemarin dikembalikan. Pak ini apakah Allah sudah memerintahkan berbagi lagi hari ini? Oh. Lumayan, Nggak ada aturan kalau bukan non muslim jangan bagi. Nggak ada indah dalam Islam itu. Jadi walaupun anda kasih ke yang non muslim, pahala dituliskan. Jadi jangan pilih-pilih kalau urusan dunia. Anda masak, ini samping Islam, sampingnya lagi Kristen, sampingnya lagi kemudian Muslim, ah non Muslim. Bagi yang Muslimnya, yang non Muslim tidak. Begitu dia ngelihat kelewatan dipanggil anda, Pak. Kayaknya enak makanannya ya. Memang enak bu, cuman sayang ibu kafir. Oh, nggak begitu. Nggak ada. Jadi bagi teman-teman, silahkan. Dan pahalanya ada, indah. Di, cuman di kita tuh, coba lihat aturan-aturan, ah, antum bang aja deh, kita fikirnya kumpulin lagi. Bab tumbuhan, sekarang kan lagi musim rambutan ya. Rambutan, rambutan, rambutan. Tuh, antum di pekarangan ada rambutan, tumbuh. Mohon rambutan, pekarangan antum. Cuman sayang buahnya ke tetangga antum. Pus kesini Maka dalam kaidah fikih disebutkan hakun mushtarak. Ini hak bersama antara antum dengan tetangga. Kenapa? Karena antum keluar rumah kelihatan cuman pohonnya, dia keluar rumah kelihatan buahnya. Dan yang paling menarik, dia udah lihat buah, daunnya jatuh ke bawah. Dan kadang buah jatuh ke sini, membuat dia kesulitan. Awas, jangan sampai dia cuma ketiban sampahnya saja, antum kedapatan buahnya. Naik ke pohon, rambutan, Gak boleh. Apa yang harus antum lakukan? Datangi dia, ketuk rumahnya. Sampaikan, Pak, Maaf, saya cuma mau ngasih tahu, itu ada pohon rambutan. Iya, saya juga tahu. Punya bapak kan? Bukan, itu memang pohon saya. Cuma buahnya merambat ke tempat bapak. Terus, itu hak kita bersama. Bapak nggak usah minta. Begitu inginkan, ambil aja. Silahkan dapatkan. Aturan dari mana itu? Ini Rasul saya yang mengajari. Nabi Muhammad SAW. Bapak keluar, lihat buahnya. Saya keluar cuma lihat pohonnya. Kalau Bapak pengen, ambil aja. Wah, hebatnya Islam. Terima kasih Pak Insya Allah. Udah oh, ya insya Allah tuh. Ya. Nanti saya ambil. Udah pergi tuh. Ambilin. Dan kita senang lihat ya, Begitu diambil pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Setiap satu buah 700 pahala. Setiap satu buah 700, 700, 700, 700. Masya Allah. Luar biasa. Dan dia kan gak paham fikih. Belum masuk Islam. Besoknya ayam antum main ke tempat dia. Ayam. Dia kira hukum ayam sama dengan rambutan. Oh. Ih, nabinya umat Islam baik banget. Kemarin ngirim rambutan, sekarang ayam. ah, ah, pokoknya. Mungkin ayam itu akan menggendong antum ke surga. Ya? Infak tuh. Nah, pertanyaan saya, antum punya agenda berapa untuk infak tuh? Coba lihat, kadang-kadang kan ada anak yatim samping. Gak usah terpikir banyak uang, pakaian. Buka ya, buka tuh pakaian antum. Masuk ke kamar, buka. Begitu dibuka, berapa banyak koleksi pakaian antum? Coba cuma pesen ya, cuma pesen satu aja mohon maaf ya, maaf sekali. Jangan sampai ada pakaian, walaupun sehelai itu, yang belum pernah dipakai ibadah. Usahakan setiap yang kita gunakan jadi saksi di akhirat bahwa dia pernah dipakai ibadah. Karena semua akan bicara. Tuh lihat kaos, bagian dalam, celana, bagian luar, semua. cek lagi semua. Dan kalau sudah itu antum pakai, ada yang lain, yang lain gak kepake, bukan gak kepake. Boleh jadi itu dititipkan oleh Allah kepada antum untuk menjadi pahala antum dengan itu. Sebab mudah bagi Allah menitipkan pada yang lain. Kenapa dipilih antum? seberapa bagian pahalanya. Jelas? Terakhir, amalan keempat, bagian pertama. Salah sendiri pengen sampai subuh. Empat, terakhir, bagian pertama. Majlis ilmu. Majlis ilmu. Masih ingat satu apa? Salat berjamaah masjid. Dua, interaksi dengan Al-Quran. Tiga, infak. Empat, majlis ilmu. Teman-teman, majlis ilmu itu keutamaannya banyak. Saya beri gambaran ya, maaf ya, maaf sekali. Satu, majlis ilmu itu kalau antum benar memilih majlis ilmunya, maka status yang diberikan oleh Allah pertama kali, begitu antum berangkat dari rumah sampai dengan ke majlisnya, statusnya akan naik dari manusia biasa menjadi mujahid fi sabirillah. Itu langsung sama dengan orang yang berjuang ke medan perang. Ada majlis ilmu nih, antum datangi. Begitu antum datang, itu sama dengan orang berjuang ke medan perang. Statusnya jihad. Kalau meninggal antum di pertengahan, walaupun belum sampai ke situ, maka statusnya langsung syahid, pahala syahid. Pahalanya syahid. Majlis ilmu, satu, berpeluang mendapatkan pahala senilai jihad. Kedua, kalau wafat bisa syahid. Dalilnya Quran surah ke-9 ayat 122, paling kiri sebelah bawah di Musaf. Wa ma kana al-mu'minuna Kenapa mesti semua orang beriman pergi ke medan perang semua? Saya akan turunkan satu amalan kata Allah yang kalau kamu amalkan ini, maka statusnya akan sama dengan orang yang berjuang di medan perang. Sama persis. Apa itu? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada sementara orang di antara mereka mau datang ke majelis ilmu untuk mempelajari tuntunan agamanya? Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan dia mencatat pelajaran-pelajaran itu dan dia bawa pulang, dia sampaikan pada keluarga yang tidak belajar. Perhatikan baik-baik. Ayat ini mengatakan kata Imam Mustafa Al-Maraghi, ayat ini mengatakan bahwa menuntut ilmu itu nilainya sama dengan jihad fi sabilillah. Artinya kalau wafat penuntut ilmu maka status syahid. Kalau syahid maka dosa berpeluang digugurkan, amalan naik. Itu seketika pahala bisa datang dan surga. Pernah dengar seorang yang pernah membunuh 100 orang? Begitu dia mau tobat, di mana dia diarahkan? Kata ulama pada saat itu pergi kamu ke majlis sana, ke majlis ilmu, disuruh ke majlis ilmu. Begitu dia berangkat di pertengahan jalannya, berangkat, berangkat, berangkat, meninggal di tengah jalan, meninggal. Statusnya dalam keadaan di tengah jalan ke majlis ilmu, dia bertobat kepada Allah, diterima tobatnya saat berangkat itu meninggal di tengah-tengah. Ada pahalanya. Apa yang terjadi? Surga. Surga. Diampuni dosa, naik ke surga. Di sini turun kemuliaan yang ketiga. Disebutkan di hadis Nabi, riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Ibnu Majah, nomor hadis 233. Rawinya sahabat Abu Darda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya melangkah menuju majlis ilmu, maka setiap langkahnya, langkahnya, langkahnya, langkahnya akan langsung dituliskan oleh Allah yang meringankan nanti langkahnya ke surga. Di setiap langkah itu dihitung. Pahalanya bukan pahala biasa, ringan ke surga, ringan ke surga, ringan ke surga. Itu pahala syahid tadi. Ya, Qurannya ada di Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. an ayat 100, Quran surah 4 ayat 100. Di ujung ayat, "Wa يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ثُمَّ thumma yudrikul maut أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Siapa yang berniat merubah dirinya, ingin lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, kemudian dia merubah diri. Bagaimana cara merubahnya? Ulama sepakat. Pertama datang ke majelis ilmu. Supaya punya ilmu untuk merubah diri. Jangan langsung kerjakan amalan, tapi belum tahu ilmu. Ilmu qoblal amal. Antum beramal tanpa ilmu, celaka amalannya. Saya ingin berubah. Kemarin saya nggak pernah sholat. Saya pengen jadi hamba yang taat. Ya Allah saya tobat. Besok saya akan sholat subuh tiga rakaat. Bisa. Dua ya dua. Paham ya? Ah, jadi ini gambarannya. Kemudian pahala yang ketiga. Cepat. Setiap dia sudah sampai ke majlis ilmu disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dinukil oleh Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari di kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim bab yang pertama paragraf yang kedua paling kanan di pertengahan orang yang sudah masuk ke majlis ilmu maka pahalanya langsung dituliskan 700 kali lipat tanpa henti naik terus diangkat dan itu berlangsung sampai diamalkan. Jadi kalau ada seorang hamba, cuman dia beramal tanpa ilmu. Dengan seorang hamba, beramal dengan ilmu. Beda pahalanya 700. Misal, antum masuk ke majelis ilmu nih, dapat 700. Diajarkan tentang sholat, bab sholat diajarkan. Kalau anda mengangkat tangan setelah menghadap kiblat, hadisnya Misal disebutkan di hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 857. Di Al-Bukhari disebutkan Anda saya angkat tanganmu misalnya sejajar dengan bahu. Ucapkan Allahu Akbar. Saat diucapkan rasakan, buang urusan semua dunia ke belakang. Buang jangan bawa dunia. Hanya Allah yang paling akbar. Begitu antum tahu dalilnya seperti itu, caranya bagaimana? Itu langsung dituliskan. Baru takbir sudah mendapatkan 700 kali lipat. Tapi kalau antum cuma sholat saja, abid, sholat gak paham bacaan, gak paham gerakan, dituliskan cuma 10. 700 kali lipat. Ma baina darajata ini khamsumi'ati sanatin. Di antara satu kedua 500, dua ketiga 500, tiga keempat 500 tahun. Majelis ilmu. Empat. Di hadis yang tadi, di Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda, orang yang menuntut ilmu itu teman-teman sekalian langsung ya wa innal malaikata la tadau ajnihata ridan di talibil ilmi mendapatkan ridho malaikat ridho malaikat mendapatkan ridho malaikat. Jadi antum jangan dikira biasa nih dari sejak berangkat sampai ke sini itu malaikat menaungi antum membentangkan sayapnya. Cuma memang dibuat oleh Allah gaib nggak kelihatan. Sebab kalau kelihatan nggak akan jadi datang ke sini antum. Baru keluar rumah malaikat tuh begini. Siapa? Malaikat maut. <laughs> Paham ya? Baik. Nah, dari semuanya ini puncaknya teman-teman sekalian, puncaknya derajat antum akan diangkat oleh Allah. Diangkat. Dua, satu karena ilmunya, kedua karena imannya. Dalilnya Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi saran saya, saya dengar ini ada 46 majlis taklim berkumpul di sini. Ini anugerah. Tidak mudah mendapatkan itu. Tidak mudah. Di saran saya, setiap ada majlis ilmu, ayo datangi. Bagi waktu masa dalam sepekan gak ada untuk akhirat, Dunia aja kejar dunia. Kenapa nggak nyari akhirat? Gak banyak kok. Sabtu kalau nggak Sabtu Ahad susu nih taklim siapa? Ustadz Pulan, Syekh Pulan, Habib Pulan. Cari di mana tempatnya? Tapi ukurannya tiga kata Al-Quran. Cuma tiga ini. Kalau nggak ada yang tiga, maka lima kemuliaan ini tidak akan didapatkan. Apa yang tiga itu? Satu, sifatnya madis ilmu itu madis yang memahamkan antum dalam urusan agama. Bukan menjauhkan anda dalam urusan agama. Dalilnya Quran surah ke-9 tadi ayat 122. Liyatafaqahu fiddin, membuat mereka paham tentang agama. Jadi kalau ada madlis yang hanya membuat tertawa, tidak ada isinya, bahkan menjauhkan antum dari Allah, ngolok-ngolok ayat Al-Quran, ngolok-ngolok hadis dan sebagainya, maka yang seperti itu, itu bukan madlis yang dimaksudkan lewat ayat tadi. Jelas? Ya. Dua, syaratnya kata Allah, kalau antum ingin masuk madlis, statusnya disyahid, maka antum mesti berniat dengan benar saat masuk ke majlis ilmu untuk memahami itu dengan mencatatnya dan memahaminya. Di begitu antum paham, catat, bawa catatan itu untuk kembali sampaikan kepada orang-orang yang tidak belajar. Itu sekarang lebih mudah share di media sosial. Antum sekarang dapat satu hadis, share. Begitu di-share ada daripada share yang tidak jelas. Bikin status. Semarang mendung aja bikin status. Hari ini Semarang mendung, emang kenapa? Apa dengan status antum akan berubah jadi cerah? Tidak ada. Sudah. Bikin yang bagus. Hadis kirimkan. Hadis Nabi saw Keutamaan bagi seorang pekerja. Keluarkan. Di, begitu antum share ke teman-teman antum pengusaha, mereka semangat semua. Semangat. Antum jangan lupa begitu diinjakan kaki bekerja karena Allah, setiap tapak itu pahala. Kirimkan ayatnya. Kawan-kawan, Quran surah keempat, ayat 34, berita gembira untuk kita. Niatkan yuk karena Allah. Begitu di-share, mereka lihat 10 orang meniatkan karena Allah. Antum dapat bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit. Kirim. Jelas? Nah, ini kalau gitu antum kurunkan. Majlis ilmu mana di sekitaran Semarang? Siapa ustadznya? Siapa syekhnya yang bisa mengangkat iman? Bukan cuma datang, bisa menangkat ilmu. Ya, lihat, lihat, lihat. Ini saya sedikit detilkan nih. Maaf ya, sedikit aja, sedikit aja. Saya sedikit detilkan. Mengangkat ilmu dan iman itu bersamaan disebutkan. Ya Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau ada madlis, imannya mengangkat tapi ilmunya tidak. Maka ini pun belum seimbang. Atau ilmunya luas tapi iman gak terangkat. Ini jadi masalah. Apa ciri orang terangkat imannya? Maka dia gemar menunaikan amal soleh. Maka jika Anda menemukan madis-madis, mendorong Anda mengerjakan amal soleh, ikuti madlis itu. Dan saya katakan pada Anda, kalau materi saya tidak membuat Anda dekat dengan Allah, membuat Anda terbuang untuk beramal soleh, tinggalkan saya. Cari ustadz yang lebih baik. Saya bukan ustadz seperti yang disyarat oleh Al-Quran. Cari madis lain. Tapi cari ustadz ustadz yang membuat Anda dekat dengan Allah. Cari. Kedua, ilmu Anda meningkat. Ilmu meningkat itu apa cirinya? Dua cirinya. Satu, dengan ilmu itu memudahkan Anda ibadah. Misal, sholat. Belajar sampai paham bacaan dan gerakan sholat. Supaya mudah ibadahnya, khusyuknya dapat. Ini kan ada sindiran di Quran. Kata Allah, banyak orang sholat gak paham bacaan dan gerakan sholat. Ayo jujur, katakan pada diri sendiri. Sampai sekarang malam ini, berapa persen bacaan sholat yang antum pahami? Jangan-jangan Anda sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana bisa khusyuk? Ruku nggak ngerti, sujud nggak paham. Bagaimana bisa usus sholatnya? Antum minta rizki, Isa aja empat kali. Warzukni, warzukni, warzukni, minta rizki. Habis sholat minta lagi. Ya Allah mohon berikan aku rizki. Yang tadi apa saat sholat? Warzukni. Ya bagaimana kita bisa mengerti apa yang diucapkan kalau kita tidak belajar? Makanya cari. Nak mengerti itu bahasanya faham, fikih fikih. Makanya ada kitab sholat namanya fikih sholat, fikih umroh, fikih haji. Belajar sampai paham. Tuh lihat berapa banyak sekarang yang umroh, tapi nggak paham yang kerjakan. Putar, putar, putar, putar, putar, putar. Sekarang kadang suka sedih gitu. Apalagi banyak yang ria. Ria itu kan menggugurkan amalan. Begitu disampaikan, habis amal. Ini ada yang jual kebun, jual tanah, nyampe sana nggak ada nilainya. Sekarang orang aja tawaf sampai live. Subhanallah, Alhamdulillah. Kelihatan di sana, kelihatan. Pindah kiri, la ilaha illallah akbar. Tuh, kenapa nggak dipahami? Dan tawaf itu indah. Kalau antum benar tawafnya, dijanjikan oleh Allah doa apapun seketika dikabulkan. Itu rahasianya di Quran surah 19 ayat ke-47 sampai dengan 49. Ada rahasianya. Makanya kenapa dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim? Itu doa intinya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dari makam Ibrahim sampai rukun Yamani bebas mau pakai bahasa apapun. Nanti dari rukun Yamani pakai dengan Hajar Aswad, kenapa menggunakan Rabbana atina Fiduni hasanah? Itu ada maknanya. Bebas antum. Mau pakai bahasa Indonesia juga silahkan. Mau pakai bahasa Jepang, bahasa Cunda, bahasa Jawa, bebas silahkan. Minta. Jadi kadang kasihan, minta enggak, yang dibaca enggak paham dan sebagainya. Ada tuh dulu waktu saya tugas di Saudi 2010. Uh, ini hebat walaupun tidak harus ditiru begitu caranya. Tapi dia benar. Dia minta dengan bahasanya. Di multazam dia mau, ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Hamba datang ke sini minta, enggak banyak, cuman minta berikan jodoh. Hamba belum menikah ya Allah. Mohon karuniakan jodoh terbaik. Depan Ka'bah di multazam. Tiba-tiba datang perempuan tinggi, putih, hidungnya mancung. Langsung ditunjuk, kasih contoh. Kayak gini ya Allah. Saya beneran tuh, nggak bercanda. Tapi apa yang terjadi? Karena dia minta yang dibutuhkan, dia paham apa yang dibacakan, dikabulkan oleh Allah. Pulang nikah, walaupun bukan dengan yang tadi. Menikah. Ada lagi yang lain gelantungan di multazam, langsung mengatakan, Ya Allah, hamba datang ini banyak hutang, engkau pasti tahu hamba ya Allah. Engkau mengerti hamba, kesini pun hamba utang. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah. <laughs> Benar. Pulang lunas gitu kan. Nah dia ngerti yang dibaca. Kadang-kadang kita kerjakan sesuatu yang kita, kita pahami. Makanya yuk ngaji lagi, ngaji sampai paham. Enak kalau sudah begitu. Begitu Anda memahami sesuatu, nah ilmu naik. Kalau orang paham, itu ciri yang pertama, dibawa ke ibadah mudah. Yang kedua, perluaskan wawasan. Karena dalam fikih itu, ada hal-hal tertentu yang menjadi kemudahan. Bukan harus itu saja yang dikerjakan. Babnya dalam fikih, fikihnya nanti dalam kajian madhab. Madhab itu ada mukarin, turunannya ada pilihan. Pilihan-pilihan itu membuat kita lebih mudah. Ada yang tanpa pilihan, satu dalil, satu contoh. Itu artinya semua dipandang bisa. Contoh, angkat tangannya begitu angkat tangan langsung letakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri. Angkat Abu Daud misalnya. Begitu Anda angkat fawaba yadahul yumna lal yusra, letakkan yang kanan telapaknya di punggung yang kiri. Antara mengangkat dengan meletakkan pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Hmm. Harfu atfin huruf sambung, rabitin yang mengikat baina syai'aini antara dua hal, pekerjaan pertama dengan yang kedua bila hudud tanpa jeda. Pertama mengangkat tangan, kedua meletakkan. Antara mengangkat dengan meletakkan tanpa jeda, angkat langsung letakkan. Letakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri, letakkan selesai. Ini satu dalil, satu contoh. Nah kalau sudah satu dalil, satu contoh, kita nggak usah kreatif. Misal, tapi saya tidak bermaksud menyalahkan ya. Kalau ada, silahkan dapatkan dalilnya, sampaikan dan saya pelajari. Angkat misalnya, letakkan langsung. Ah, gak enak Ustaz. Masa kiri duluan? Kanan kan bagus, kiri kan kurang bagus. Kenapa nggak kanan dulu baru kemudian masuk kiri? Jadi angkat Allah, masuk kanan, kiri, baru begini. Kadang-kadang kaki naik dikit. Ya, angkat. Nah ini yang seperti ini kalau saya prinsipnya kalau belum menemukan dalilnya maka cukupkan pada itu saja makanya cuma satu dalilnya silahkan cek di kitab hadis palsu pun saking palsunya tidak akan ditemukan dan kabar gembira pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini saking jelasnya jelas silahkan cari saya pernah lihat di koleksi kitab hadis ada 1235 kitab hadis cari gak ketemu Saking saking ya, saking jelasnya gitu kan. Ya ini satu. Tapi kalau ada pilihan itu artinya maaf umat itu dipandang tidak semua bisa mengerjakan satu yang sama. Maka silahkan pilih yang memudahkan antum. Misal dalam sujud ini antum mau sujud nih. Dari inti dari sami Allah liman hamidah. Akan sujud. Kan cuma dua caranya. Kalau tidak dengan lutut, dengan telapak tangan. Ayo, yang pakai lutut siapa? Mau sujud pakai lutut dulu. Yang pakai telapak tangan? Yang nggak pakai lutut, nggak pakai telapak tangan. Angkat tangan ayo. Nah ini dia. Ini saya, saya serius nih, di Bekasi pernah kejadian suami istri nggak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan ini. Suami pulang dari kantor macet nyampe rumah lewat Isa yang ke masjid sholat di rumah. Begitu sholat yang turun lutut duluan. Istri melihat begitu selesai tanpa mukodimah. Istri langsung berkata, papa sholatnya tidak sesuai sunnah. Kenapa mah? Harusnya telapak tangan duluan, bukan lutut. Papa menjawab. Mama yang gak tahu hadis. Padahal dua-duanya gak tahu hadisnya. Satu ngaji di guru A, dua guru B. Besoknya datang. Begitu datang, saya cuma senyum Pak Ibu tahu nggak? Itu kan ada di kitab yang sama. Di Sunan Abu Daud. Yang pakai lutut nomor hadis 838 paling kanan sebelah bawah riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan sebelah kiri paling atas nomor hadis 840 sampai 841 riwayat sahabat Abu Hurairah. Oh, nggak pakai oh. Baca. Begitu dibaca, ida sajad tafala tasjud kama yabrukul ibil, faliyadha rukbatai kobla yadaik jika kamu ingin sujud jangan duduk seperti duduknya unta, kalimatnya ibil, ya unta masih umum, maka letakkan lututmu sebelum telapak tanganmu. Maka yang kedua Abu Hurairah hadisnya berbunyi kurang lebih bima makna idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, unta tunggangan yang sudah ada beban. Faliyadha yadaika qabla rukbataik, maka letakkan telapak tanganmu sebelum lututmu. Bu, Pak, ini Wa'il lebih duluan masuk Islam dibandingkan dengan Abu Hurairah. Saat itu awal-awal Nabi masih kuat, kelihatan ikut perang Badar, perang Uhud macam-macam. Begitu Nabi sujud, lutut duluan. Begitu nanti Abu Hurairah masuk Islam, itu tiga tahun sebelum Nabi wafat, tujuh Hijriah. Tiga tahun sebelum wafat usianya kurang lebih 60 tahun. Beliau sudah punya persoalan. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, kalau ada orang sudah sepuh, persoalan pertama dia apanya? Lututnya. Makanya diriwayatkan kadang beliau kemudian menggunakan tongkat, kadang bersandar kepada tiang-tiang. Karena lutut mulai bermasalah, maka yang dahulukan telapak tangannya. Sebetulnya ini kemudahan Pak, Bu. Maksudnya bukan masalah tua atau muda. Antum pun jangan salah simpulkan. Jadi kalau ada teman antum masih muda misalnya, tiba-tiba turun telapak tangan duluan. <laughs> Tua. Bukan. Bukan begitu cara memahaminya. Ya, bukan. Maksudnya apa? Ini kemudahan. Karena yang punya masalah di lutut bukan cuma orang tua. Antum atlet, ada masalah. Antum jalan, lutut keseleo. Gak bisa. Gunakan telapak tangan. Antum pengen dengan lutut, gunakan boleh telapak tangan sah, lutut boleh. Yang salah itu yang kepala duluan. Belum apa-apa udah rame. Yang kunut, ini hadisnya. Yang tidak kunut, ini hadisnya. Tinggal pilih aja. Kunut tuh karena begini, ini riwayatnya begini, begini, begini. Yang tidak kunut begini pilihannya. Yang milik kunut siapa? Oh, Imam Syafi'i, Imam Malik. Yang tidak milik kunut siapa? Imam Abu Hanifah. Yang tengah-tengah ngambil lazilah siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Antum tinggal ngikuti aja. Pilih mau yang mana. Yang salah yang tidak sholat subuh. Itu. Yang bismillah jahar ada dalilnya dipilih oleh Imam Syafi'i. Yang sir silent ada dipilih oleh Imam Ahmad. Yang tidak pakai bismillah ada dipilih Abu Hanifah termasuk Imam Malik. Yang rakaat pertamanya jahar selanjutnya tidak ada dipilih oleh Abu Hurairah tercantum dalam Al-Bukhari. 70 hadis empat kali cara ada semua Nabi mengerjakan. Nabi mengerjakan semua, antum tinggal pilih. Karena nggak bisa mengerjakan semua-muanya. Gak bisa Ustaz, saya orang Semarang, sunnah banget bukan cuma sunnah. Besok subuh saya imamin empat cara bismillahnya. Oh lebih soleh daripada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Oh, iya. Itulah yang disebut dengan pilihan. Ma zahaba ilaihi. Ma sesuatu zahaba ilaihi yang condong untuk dipilih karena memudahkan. Disingkat jadi madhab. Madhab. Dari madhaba ilaihi. Ada singkatan. Di Arab ada singkatan. La hawla wa la quwata illa billah hawqala. Bahkan ayat Al-Quran itu ada ada ungkapan singkatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Uh, sudah setengah sepuluh. Sekira teman-teman uh, karena waktunya terus beranjak, saya cukupkan mungkin kita sama-sama tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak, itu contoh tadi, bukan belum selesai kita. Contoh. Masih sampai subuh, tenang. Nah, contoh, hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas? Ah, inilah diantara amalan yang bisa menguat. Kalau sudah begitu ilmunya luas, wawasan luas, tidak akan ada pertikaian dan sebagainya. Yang ada dalilnya, itu yang kita pedomani. Yang tidak ada, kita pelajari. Kata Nabi, kamu tidak diutus untuk memaksa orang. Ingatkan, kalau mau ingat, Alhamdulillah. Kalau tidak, jangan jadi musuh. Jangan sampai perbedaan antum menghambat antum untuk minum teh bersama. Begitu, Ferguson. Hmm. Lahir. Sepakat ya? Sepakat sudah sudah bukan zamannya ribut sana sini. Sudah silahkan aja ya. Sepanjang ada dalilnya itu kita kerjakan. Yang penting ngaji ngaji dengan baik. Terakhir saya tutup betulan ini. <laughs> ya betulan. Terakhir kita nggak ngerjain amalnya, tapi dapat transferan pahalanya. Kita tidak mengerjakan amalnya, tapi pahalanya dapat. Apa diantara amalan itu? Nah, ini yang kedua yang mau saya sampaikan. Ada tiga peluang awalan. Saya sampaikan dengan cepat. Satu, share pengetahuan. Share, sharing, bagi. Itu yang diisyaratkan Quran surah ke-9 ayat 122 dengan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Luaskan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil masajid ya fil majalis fil majalis safsahu yafsahillahu lakum Hei orang-orang beriman, jika dikatakan padamu luaskan majlis, luaskan. Maksud di situ luaskan ada dua. Satu luaskan tempat. Jadi kalau ada orang berdesak-desakan, atau masih ada space, jangan ditutup-tutup, buka, luaskan. Yang kedua maksudnya luaskan itu diperluas infonya. Sampaikan, sampaikan. Mungkin antum nggak bisa datang, tapi ketika antum sampaikan infonya, Allah dari informasi antum ada 10 orang datang. Antum dapat pahala dari 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Bagaimana Ustadz kalau kita nge-share aja tapi nggak usah datang? Semua nge-share gitu kan? dikosongnya ya. Ah, tidak, itu prinsip pertama. Luaskan kebaikan. Dua, dua, berinfak dengan harta pada amalan berganda. Berinfak dengan harta pada amalan berganda. Maksudnya sudah sedekah ya. Contoh, tadi kan saya contohkan empat kan? Empat ya? Masih ingat tadi? Di antara empat itu, bukankah ada interaksi dengan Al-Quran? Baca, menghafal ya. Nih, antum punya modal 50 ribu pengen infak. Dengan uang itu disarankan langsung lewat petunjuk Nabi, cari dengan 50 ribu itu yang menghasilkan keuntungan terus berlipat. Walaupun antum gak mengerjakannya. Saya beri contoh misalnya. Berikan kepada orang yang tadi mengerjakan pahala berganda sedekah jariah. Misal penghafal Quran. Ada orang punya 50 ribu diberikan kepada orang dengan bentuk makanan. Yuk makan. Dimakan oleh orang itu. Dia sholat. Begitu dia sholat dengan energi tadi antum dapat pahalanya. Begitu energinya hilang, pahalanya selesai. Tapi antum belikan mushaf 50 ribu. Datang ke percetakan Habib Hasan. Saya cari mushaf Habib dengan harga 50 ribu. Antum dapat dua, Masya Allah. Begitu dapat dua, antum datang ke tempat hafalan Quran. Masya Allah. Atau datang ke tempatnya Ibu Nyamin. Ya. Dari keturunannya Syekh Dahlan ya Allah yarham yang penemu kiraat itu. Begitu datang ke situ, berikan kepada anak-anak penghafal Quran atau ke tempat-tempat penghafal Quran. Datang ke Yanbu, ke Kudus, berikan. Modal cuma 50 ribu, mushaf dua diberikan kepada penghafal Quran. Tadi sudah saya katakan dari awal, hafal Quran itu penghafal nggak akan pernah menghafalkan dengan satu bacaan, dia akan mengulang-ulang. Anda bayangkan, modalnya cuma 50 ribu, sama dengan tadi. Mushaf dua, jadi dua begitu ditemukan dan dipegang oleh penghafal Quran, dibaca oleh dia, dihafalkan. Allahu Akbar. Berapa banyak bacaan dia bacakan dalam sehari? Baca, baca, baca, baca. Transfer mengalir kepada antum. Semua yang dia bacakan, dia hafalkan, semua mengalir untuk antum. Modalnya cuma 50 ribu. Yang menarik, antum meninggal. Musabnya masih ada, dibaca lagi ada yang lain. Mengalir lagi, modal 50 ribu. Yang menarik musab dah rusak, cuman penghafal tadi udah hafal Quran 30 juz. Dia punya murid lagi, jangankan punya murid, ngimamin dia. Dengan wasilah musab tadi antum tadi. Begitu mengimami, pahala lagi transfer, transfer, transfer. Yang hebat dia punya murid 10 orang. 10 itu punya murid lagi, 10 lagi. Gak habis-habis, cuma 50 ribu modalnya. 50 ribu rupiah. Mushaf. Itu yang disebut amalan cerdas. Waktu kita terbatas. cuma apa yang kita dapatkan itu yang kita cari. Itu sahabat tuh begitu. Bilal tahu uang saya nggak banyak. Nggak tahu beliau, saya nggak punya banyak uang. Idul kurban tuh orang beli sapi. Kalau kita sekarang mereka beli kambing, ada yang beli unta. Oh, Bilal nggak kebeli. Tapi saya pengen intinya satu. Pengen menyampaikan sodakoh karena Allah. Yang lain membeli kambing, beliau beli ayam. Bukan kurban dengan ayam. Tapi intinya bagaimana berusaha menabung untuk mendapatkan sesuatu bersodakoh karena Allah di hari itu. Dan nilainya itu luar biasa dipuji oleh Nabi SAW. Termasuk Ibnu Abbas dibiasakan demikian, dipuji oleh Nabi. Makanya mulai teman-teman sekalian. Dan penghafal Quran gak akan pilih-pilih. Musab siapa tuh? Ini wakofnya Pak Haji Yunus, udah banyak pahalanya, satu huruf aja. Oh gitu ya? iya. Kof, dah. <laughs> Gak ada baca. Paham ya? Nah, itu teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, ini yang lebih hebat lagi. Ini pahalanya langsung surga. Surga. Masya Allah. Sepanjang antum beriman, beramal soleh, dan meninggalkan maksiat. Apa diantaranya? Memfasilitasi orang lain yang sekiranya menghasilkan dengan ibadah itu pahala surga. Haji, umrah, kalau wafat dia dalam penunaian itu dengan benar, maka al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada pahala yang setimpal kecuali surga. Antum sudah luas, semua sudah haji dan sebagainya. Tiba-tiba lihat orang ibadahnya bagus, belum ada kesampaian, tiba-tiba antum fasilitasi dia Haji Mabrur dapat surga, antum dapat bagiannya tanpa dikurangi sedikit pun. Dan berita baiknya, haji pun disandingkan di Quran dengan umrah. Dalilnya Quran surah kedua ayat 196. Wa timbul hajja wal umrata lillah. Makanya kalau ada yang mau haji, mau umroh, saya sarankan tolong hilangkan semua hal, jauhkan yang bisa merusak amalan, sayang. Ria tuh, ria tuh buang-buang, habis antum. Kasihan. Udah disiapkan surga, antum kemudian tukar lagi dengan keburukan. Ya, itu, itu yang disayangkan. Udah jauhkan ria, sum'ah, macam-macam. Fokus antum tuh mau ibadah, fokus. Termasuk dari rumah. Tidak tidak salah kalau antum ingin kumpulkan orang, ingin permohonan maaf, minta doa, itu nggak salah. Cuma jaga sesuatu yang bisa merusak amalan. Ya, antum kumpulkan warga komplek untuk ngasih tahu, mohon maaf besok saya akan berangkat umrah. Mohon maafkan saya banyak dosa supaya saya tenang di sana beribadah. Dan tolong mohon doakan supaya kami diterima umrahnya. Ini umrah pertama kami, Mungkin juga yang pertama di komplek ini ya, warga belum pada umroh, Pak RT belum, RW belum. Insya Allah di sana kami doakan supaya bisa umroh. Abis tuh amalan. Jelas ya? Baik. Satu. Angkat tangannya. Yang hafal 30 juz. Yang hafal 30 juz. 20 juz. 15 juz. Berapa juz? Wah oh, itu saya kenal itu. Ah, berapa juz? 26. Ah, boleh sini. Oh, wajahnya mirip Kamil. Sini, sini. Sini. Ah, bismillah. Tanya. Namanya siapa? Hafid. Hafid. Baik, Hafid. Ayah masih ada? Masih. Ada ibu? Masih. Masih. Ade? Masih. Ada berapa? Satu. Satu. Ibu ada berapa? Satu. Satu. Kan di hadis ada tiga. Ibumu, ibumu, ibumu. Terus ayahmu. Jadi ibumu berapa? Gua ya, bukan gitu cara bacanya. Dia ada anak sekolah pulang dari pesantren, bapaknya ngetes, belajar hadis apa? Berbuat baik pada orang tua. Di disebutkan berapa kali? Ibumu, Dua, ibumu. Tiga, ibumu. Empat, ayahmu. Ibu ada berapa? Tiga. Ayah berapa? Satu. Nah, sampaikan itu pada ibu di dapur. <laughs> Wah. Begitu ya Pak, datang ke dapur, ibunya lagi motong terong. Oh. Begitu mau datang disampaikan, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Nanti lain kesempatan saya kisahkan. Alvin, 26 juz. apa berapa juz? Berapa juz? 36 juz 20, 36 juz, wah luar biasa. Boleh pinjam mikrofonnya? Bismillah. Ya, saya boleh pegang. Hafid dari depan, dari belakang. 26 dari depan, dari belakang. dua dari belakang Oke. Dua dari belakang. dua dari dua dari belakang 24 dari depan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء falan nu'mina Ulangi dari iya قد نرى قد نرى قد نرى تقلب Qadara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka kibratan ardoha fawalliyaka Fawalli, ini agak ngantuk-ngantuk. Fawalli wajh. fawalli wajhaka sajaral masjidil haram kontem bawa kuntum wawallu wujuhakum sajarah. Wa inna latina layak layak nalayak nak Ladina. Hmm? Wa inna ladina. Wa inna ladina. Ulangi sekali lagi dari qad nara. Uh, eh, jawabnya dikurangi sedikit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ayo, bismillah. Qad nara. قد نرى تقلب وجهك في السماء Qadara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka kiblatan tardoha Fawalli wajhaka satarul masjidil haram Wa aizuma kuntum tawallu wujuhakum satarah Wa innal ladina la ya'lamun Innal ladzina innal Siapa yang mau lengkapi? Angkat tangan. Antum sini. Gak apa-apa, di sini dulu. Tahan sini. Baik, bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها fawalli wajhaka syatrul masjidil haram linya pendek fawalli linya pendek fawalli wajhaka fawalli wajhaka linya pendek fawalli wajhaka fawalli wajhaka linya pendek fawalli wajhaka fawalli wajhaka linya pendek fawalli wajhaka kesempatan terakhir cepat fawalli wajhaka li wajhaka hmm. فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وما الله وما الله بغافل عما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود فلما فصل طالب بالجنود قال إن الله مبتليكم من نهر مبتليكم بنهر مم. مبتليكم بالنهر فمن بنهر بالنهر Hmm. ulangi falamma فلم falamma fasala talut kesempatan terakhir فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بالنهر Faman syahida minkum syahru falyasum. Ah, bagus terus lompat ke belakang lagi. <laughs> ke Al-Baqarah itu lompat, teman.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 إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة قليلة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين طيب وقالوا لن تمسنا النار وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم وغرهم وغرهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون antum apa berapa juz? Dulu 30 sekarang Durang juz 30. Dulunya sekarang lupa-lupa Sekarang lupa-lupa. Kenapa lupa? uh, faktor banyak, banyak. Faktor banyak. Baik. Faktor banyak. Teruskan ya. Sampai ya. 30 juz ya. Insya Allah. Sampai selesai ya. Insya Allah ya. Baik. Maju sini. Pemantum siapa? Dul Kornen dari Pondok nama asli Sugeng Rianto. Sugeng Rianto. Baik, nama panggilan Dul Dul Kornen Baik. Antum sudah punya keluarga? Sudah anak dua. Baik. Mau nggak berjanji kita buat perjanjian? Apa ya? Sudah pernah lihat Ka'bah? Sudah pernah lihat Ka'bah? Apa itu? Ka'bah. <laughs> Ka'bah itu bentuknya kotak. Kubus. Oh, iya, iya. Terus kita kalau sholat ngadap ke sana. Ka'bah. Ka'bah. Ka'bah. Oh Ka'bah, ya hmm. Ka'bah. <laughs> Sudah pernah lihat? Iya, iya. Di mana? Di Mekah di Mekah? Sudah pernah ke Mekah? Belum. Belum. Ada minuman nggak ya? <laughs> Baik. Jadi lihatnya lewat apa? Lewat TV, lewat TV. Ya. Gimana kalau kita bikin perjanjian? Bagaimana? Kita fasilitasi ya antum lihat Ka'bah ke sana. Pulang dari sana, antum sudah lancar 30 juz. Sepakat? Sepakat. Nah beliau kita hadiahkan umrah berangkat insya Allah ya untuk menunaikan ibadah umrah nanti lihat Ka'bah di sana yeah. tapi perjanjiannya antum mesti mengulang hafalan Quran langsung di depan Ka'bah dan di depan Raudhah di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepakat menghafal mengulang karena antum sudah pernah hafal 30 juz minta di sana kepada Allah yeah. supaya dikuatkan hafalan yeah. dan tidak diganggu dengan pekerjaan lain yang bisa merusak hafalan oh, yeah. sepakat sepakat Yakin? Nah, Yakin. Mau tanya kawan, telepon teman? Tidak. Baik, untuk antum kita berikan hadiah umroh insya Allah. Nanti antum berangkat dan perjanjian kita dipegang. Antum sini. Berikan mic-nya. Antum mau baiknya juga ke Mekah. Nama siapa? Krishna. Krishna. Itu kalau malam atau siang? Pagi siang. Pagi siang. Ada yang siang Krishna, malamnya Krisnawati. Udah pernah seorang diperiksa. Tuh, begitu kena razia dipanggil. Kamu siapa? Nia apa? Siapa? Nia. Yang benar, nama lengkap. Kurniadi. Berapa berapa juz? Dua juz setengah. Dua juz setengah. Nyampe cengkareng tuh. Dua juz setengah. Dari depan, dari belakang? Dari depan Kuliah di mana? Poltekes. Poltekes mana? Uh, Semarang, tolong aku. Semarang, semester berapa? Satu. Satu. Berapa semester? Eh, semester dua. Semester berapa semester? Kuliahnya berapa oh. semester? Empat tahun, delapan semester. Delapan semester, sudah dua, tinggal enam lagi. Iya. Baik, berapa biayanya satu semester? Enam setengah. Enam setengah. Kami tanggung biayanya, tapi dengan perjanjian mesti menghafal Quran sampai selesai. Jangan ketawa. Siap? Siap insya Allah. Siap. Jadi kalau tinggal 6 berarti satu semester 5 juz. Siap? Siap insya Allah. Siap. Mudah insya Allah. Bisa. Siap? Siap. Kalau antum lulus 30 juz, satu dari situ tambahan lagi umroh. Siap, insya Allah. Siap? Siap, insya Allah. Yakin? Yakin. Disaksikan nih. Baik ya? Nah, satu. Hafid, sekolah di mana? A. Ya, ah. Di mana itu? Kudus, Keranton. Kudus. Di Kudus. Kelas berapa? Lima. Kelas lima. Mau berapa juz menghafal Quran? Mau berapa juz menghafalnya? 31 apa 32? 30 juz. 30 juz saja. Baik. Rencananya kalau sudah menghafal untuk apa menghafal Quran? dilancarkan dan membetulkan tajwidnya. Lancarkan membetulkan tajwid. Kenapa mau menghafal Quran? Agar bisa mencapai keluarganya. Agar bisa? Mencapai keluarga. Mencapai keluarga. Baik. Insya Allah ya. Mudah-mudahan dia kabulkan. Hafid mau apa? Kalau ditanya mau apa, kira-kira mau minta apa? Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Allah yuwas bisufi sudurin nas. Itu minal jinnati wan nas. Hmm. Meminta apa? Tinggal setahun lagi selesai. Selesaikan ya setahun lagi, Pak. Sisanya nanti kami yang tanggung ya biayanya. Kalau sudah 30 juz, insya Allah nanti boleh dapat hadiah umrah. Ya, iya. siap? Siap. Baik, ya, insya Allah ya. Baik, teman-teman, saya kira uh, silakan bisa kembali ke alamnya masing-masing, tempatnya masing-masing. Saya ini pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita semua. Saya mau infokan beberapa informasi. Pertama, insya Allah, seperti tadi janji saya, 46 komunitas yang telah bergabung, kami akan hadiahkan sebagai tanda perkenalan sebanyak 4.600 mushaf. Masing-masing komunitas mendapatkan 100 mushaf insya Allah atau sesuai dengan jumlah komunitasnya. Nanti kami kirimkan setiba di Bekasi, kami koordinasi langsung kami kirimkan. Yang kedua, saya minta untuk berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya bisa merubah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Siap insya Allah? Baik. Yang ketiga, ini penting, nanti insya Allah kita ada kelas-kelas Quran dan yang lainnya. Untuk Kamis malam Jumat ini memang baru bertempat di Bekasi. Ada pembagian 10.000 gratis untuk buku sebagai pengantar mushaf Nanti kalau sudah cetak musaf kita akan datang ke beberapa kota untuk memberikan petunjuk menghafal Quran dengan cepat. Dan ini bukan hafalan biasa. Jadi kalau sekarang orang menghafal 30 juz seperti tadi disebutkan, tapi yang kami tawarkan itu menghafal Quran dan Qurannya jadi pedoman dalam diri kita. Jadi ketika Anda melihat ayat-ayat Quran tentang penglihatan, membimbing melihat kita ini yang harus dilihat ini tidak. Kalau Anda berjalan, ayat-ayat kaki itu masuk kemudian membimbing kita ini berjalan begini, yang ini tinggalkan. Nanti insya Allah saya berikan saya berikan kisi-kisinya ya. Nah, itu nanti kurang lebih bulan depan dah. Kita kemudian adakan itu. Mudah-mudahan sudah selesai musafnya, nanti tunggu informasinya. Insya Allah Allah pertemukan kita kembali dalam kebaikan. Terakhir, saya punya satu permintaan, boleh? Satu ini saja. Mohon dalam setiap sujud antum, baik tahajud atau sholat atau yang lain, saya cuma minta mohon doakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga.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 عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته